Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Di sesi yang kedua ini kita akan baca uh, sanad hadis di bab tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Ya, hadis yang pertama, hadis Ummu Salamah. Ya, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qal hadasana Al-Fadl ibn Musa wa Abu Tumailah Zaid ibn Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah. Ya, Muhammad ibn Humaid Ar-Razi qal hadatsana Al-Fadl bin Musa As-Sinani. <clears throat> Dia adalah As-Sinani nisbah ke Sinan satu kampung di daerah Marwa. Kemudian dan Abu Tumailah. Nama aslinya adalah Yahya ibn Wadih al-Marusi al-Ansari dan Zaid ibn Hubab Zaid ibn Hubab Abdul Hasan al-Ulqi al-Khurasani keduanya dari Abdul Mu'min ibn Khalid Al-Hanafi Al-Maruzi Qadi daerah Marwa dari Abdullah ibn Buraidah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama aslinya Hindun. Ummu Salamah nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah ibn Mughirah al-Makhzumiyah. <clears throat> Min Asrafi Quraisy beliau termasuk uh, tokoh ya, orang-orang mulia di kalangan Quraisy. Aslamat Qadiman masuk Islam sejak lama berhijrah ke Habasyah bersama suaminya Abu Salamah. Kemudian berhijrah ke Madinah. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia di Madinah. Kemudian uh, beliau dilamar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada awalnya beliau menolak lamaran Nabi dengan mengatakan aku adalah wanita pencemburu dan aku adalah seorang yang punya banyak anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terkena dengan cemburu, maka eh, aku akan berdoa minta pada Allah agar ya, mengurangi kadar cemburumu. kemudian masalah anak semoga ya, Allah Subhanahu wa taala mencukupinya. Akhirnya kemudian beliau menerima lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua juga hadis Ummu Salamah. Hadasana Ali bin Hujr bidam min eh, hujr e, haknya di dhamma ya, kalau hadasana e, eh, Al-Fadl bin Musa dari Abdul Mukmin bin Khalid Al-Hanafi Qadi Marwa dari Abdullah ibn Buraidah dari Ummi Salama kemudian hadis yang ketiga juga hadis Ummu salama At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ziyad ibn Ayub al-Baghdadi Qal hadatsana Abu Tumailah an Abdul Mukmin ibn Khalid an Abdullah ibn Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. <clears throat> Maka Ziyad ibn Ayyub At-Tusi Al-Baghdadi ya, hadasan Abu Tumailah dari Abdul Mukmin bin Khalid dari Abdullah ibn Buraidah dari ibunya dari Ummu Salamah. <clears throat> ya, misalnya mengatakan bahasanya pakaian yang Nabi sukai adalah pemis. Kata Az-Zain al-Iraqi al-Hafid al-Iraqi ketika membaca di sini fihi nadbu lubsil komis. Di sini terdapat anjuran memakai komis dan itu adalah pakaian yang Nabi sukai. Alasannya lima fihim dan mazidi satri karena dia lebih maksimal dalam menutup badan. Karena yang namanya komis itu meliputi badan dengan kain berjahit. Lain hanya dengan ridak dan izar. Yang e, jika mau meliputi badan dengan ridak dan izar, maka perlu diikat, perlu di, dipegangi. Ya, yang terkadang orang itu lalai, ya, orang yang memakai ridak dan izar itu lalai, sehingga uh, akhirnya copot, akhirnya jatuh, akhirnya lepas. Sedangkan komis maka aman dari kasus semacam ini. Kemudian <clears throat> hadis selanjutnya dari Asma binti Yazid Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjat As-Sawab Al-Basri Ya, hadasana Abdullah bin Muhammad bin Al-Hajjaj itu Aswaf Al-Basri. Qala hadasana Mu'ad ibn Hisham, qala hadasani Abi an Budail. Budail itu Budail ibn Maisarah al uqayli dari Syahar ibn Haushab dari Asma binti Yazid. Tirmidzi mengatakan hadasana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjaj eh, Aswaf qala hadasana Mu'ad ibn Hisham uh, ibn Hisham ini uh, digelar Al-Basri dan beliau disebut dengan Al-Dastuwai. Yeah. Mu'ad bin Hisham ini disebut juga dengan uh, eh, uh, Mu'ad ibn Hisham Al-Basri Al-Dastuwai. Dastuwai itu adalah nama tempat. <clears throat> dan beliau disebut Dastuai karena beliau pedagang kain. Yeah. Ya, eh, watarotan ila siyabin tujlabu min tilal bilad kama hiya fi Hisyam fa kana ya bi usiyab iyah fanusiba ilaiha. Maka uh, beliau ini <coughs> Hisham bin Abdullah ya, dari Mu'ad ibn Hisham qal hadasani abi uh, ayahku menceritakan kepadaku ayahnya adalah Hisham bin Abdullah ya, disebut dengan Al-Dastuwai. Beliau Dastuwai dan Dastuwai itu nama tempat karena beliau adalah pedagang kain yang diimpor yang kulaannya dari daerah Dustua. <clears throat> Dari Budail yang namanya Muhammad ibn Maisarah. Ya. Kemudian Al-Uqaili. <clears throat> An Syahar ibn Haushab. Ya dari bekas tuannya eh, Syar ibn Hausyab eh, Asyami al-Asyami eh, al-Ash'ari suku Ash'ari dari bekas tuannya yaitu Asma binti Yazid al-Ansari as-Sahabiyah seorang sahabiyah ada seorang sahabiyah namanya Asma binti Yazid di antara hal yang menarik berkenaan dengan Asma binti Yazid Asma binti Yazid ini qatalat yauma yarmuk tis'atan bi khashbatin. Beliau hadir di saat perang Yarmuk ya, di masa ya, perang Yarmuk ya, masa Abu Bakar atau masa Umar ya, mungkin masa Abu Bakar uh, perang dengan Romawi dan ketika itu beliau membunuh sembilan orang dengan memakai kayu. Wakatalat aidat Jama'at Minarum dan beliau juga menghabisi juga sejumlah orang Romawi. Perempuan gagah perkasa. <laughs> Nah, itu Asma binti Yazid. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Muawiyah bin Qurrah At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraith qal hadasana Abu Nuaim qal hadasana Zuhair an Urwah ibn Abdullah ibn Kusyair dari Muawiyah ibn Qurrah dari ayahnya maka hadasana Abu Ammar Al-Husain ibn Huraith qal akhbarana Abu Nuaim qal akhbarana Zuhair dari Urwah ibn Abdullah ibn Kusyair dari Muawiyah ibn Qurra karena amilan aliman beliau seorang ulama yang mengamalkan ilmunya siqatun sabatun dari ayahnya ayahnya adalah Qurrah bin Iyas Qurrah bin Iyas ya Ibn Hilal al-Muzani seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka beliau ini Qurrah bin Iyas datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama satu rombongan dari Muzay, uh, eh, Muzayyanah. Muzayyanah, tasghir bacanya berarti Muzayyana, Ada satu kabilah dari suku besar Mudar dan Muzayyana aslinya adalah nama perempuan. Kemudian ketika itu Nabi melepaskan eh, kancing komisnya dan aku yaitu Qurrah ibn Iyas memasukkan tanganku ke Eh, ya, kekerah baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyentuh khotam anubuah. Ya, maka di, di sini disampaikan di antara faedah hadis ini, di sini bolehnya memakai komis, bolehnya ada kancing baju di komis, boleh melepasnya melepaskan kantong uh, uh, melepasnya melepaskan kancing baju bolehnya memiliki kerah baju yang longgar sampai tangan bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini menunjukkan ketawaduan betapa sempurna ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Anas bin Malik Hadis dari Anas bin Malik, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abd ibn Humaid, qal hadasana Muhammad ibn Fadl, qal hadasana Hamad ibn Salamah dari An Habib ibn Syahid, Anil Hasan, An Anas ibn Malik radallahu anhu. Maka hadasana Abd ibn Humaid uh, <clears throat> yang Humaid ini adalah uh, Abdul Humaid ibn Bahar. Kalau hadasana Muhammad ibn Fadl Abu Nu'man Al-Hafid al masur pakar hadis yang terkenal. Akhbaruna Ahmad ibn Salamah an Habib ibn Syahid Al-Asdi Al-Basri tabi'in kecil. Ya, tabi'in kecil artinya tabi'in yang tidak banyak ketemu sahabat dari Al-Hasan Al-Basri dari Anas bin Malik Rasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah eh, dan beliau eh, yatami uh, eh, yatakiu ayatamidu bersandaran karena lemahnya fisik beliau disebabkan sakit bersandar pada bertumpu pada Usama Usama bin Usama bin Zaid Usama bin Zaid ibn Syarahbil Al-Qudai Al-Kalbi, bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak bekas budak Nabi dengan juga anak bekas budak perempuannya Nabi. Karena ibunya Usamah ini adalah Ummu Aiman. Ya, ibunya Usamah ini namanya adalah Usama bin Zaid ini ya, dia anaknya Zaid ibn Harithah sedangkan ibunya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama aslinya adalah Barokah Al-Habsyiyah. Dan Usama bin Zaid ini adalah Hibbun Nabi. Ibn Ib, uh, Hibbin Nabi. Adalah seorang yang dicintai oleh Nabi. Anak dari seorang yang dicintai oleh Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkatnya sebagai panglima perang, memimpin pasukan yang di dalamnya ada Umar, yang umur Umar ketika yang dan umur Usamah ketika itu kurang dari 20 tahun di akhir wafatnya eh, di akhir-akhir hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meninggal dunia tahun 54 Hijriah dalam usia 75 tahun meninggal di kota Madinah. Ya, kemudian uh, di hadis Anas ini ada kisah <coughs> ada kisah Yahya ibn Ma'in antara Abad ibn uh, eh, Abad bin Humaid mengatakan kalau Muhammad bin Fadl sa'alani Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in al-Madani al-Baghdadi ya, beliau kata Babiyadi al-Fa'al fi hadisin menulis dengan tangannya sendiri satu juta hadis. Makalah Ahmad fi haqi Imam Ahmad berkata tentang Yahya bin Ma'in as-sama' min Yahya sifaun lima fi sudu' ya, mendengar pengajiannya Yahya bin Ma'in itu bisa menyembuhkan penyakit yang ada di hati. Nah. Ya, kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke ketujuh hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, At-Tirmidzi Rahimullah taala mengatakan Hadasana Suwaid ibn Nasr qal hadasana Abdullah ibn Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu maka ada dua sanad yeah. dari Sa'id ibn Iyas uh, eh, al-Jurairi ahdu thiqat al-asbat kharajalahu jama'ah di hadisnya dipakai oleh uh, eh, Kutubu sitah dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id al-Khudri di sana Nabi uh, Abu Sa'id al-Khudri mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memakai pakaian yang baru samahu bismihi maka beliau menyebut nama pakaian tersebut Baik itu adalah sorban, komis, rida atau yang lain. Yang dimaksud dengan menyebut namanya biayakula rozakon ya Allahu hadil imamah. Nabi mengatakan, ya, Allah memberikan rezeki kepadaku sehingga aku punya sorban baru, atau aku punya ya, kain baru dan seterusnya. Fal qasdu nikmah walhamdi alaiha dan yang maksud dari penyebutan ini adalah untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang Nabi ajarkan uh, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi As'aluka khairahu ya Allah aku meminta kepadamu kebaikan kain ini. Apa yang dimaksud dengan kebaikan kain ini? Kebaikan kain ini maknanya adalah bakauhu awetnya kain ini. Wanakauhu dan bersihnya kain ini. Dan dia dipakai untuk ya, memenuhi kebutuhan darurat dan kebutuhan dan dipakai bukan untuk kebutuhan bukan untuk berbangga-bangga dan bersombong-sombong. Dan kebaikan tujuan dibuatnya pakaian ini. Iya. Suni alahu aili ajlihi min khairin kebaikan yang kain itu dibuat karena tujuan tersebut. Contoh kebaikannya adalah halalnya wataqawi bihi ala ta'ah. Kemudian kain tersebut digunakan untuk e, menguatkan badan ya, untuk melakukan ketaatan dan baiknya niat orang yang membuatnya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan kain ini dan kejelekan ya, maksud dibuatnya kain ini. Maknanya kebalikan dari yang telah disebutkan. Nah, kemudian hadis selanjutnya masih dari uh, hadis Abu Sa'id Al-Khudri Hadatsana Hisham bin Yunus ibn Wa'il An-Nahli Al-Kufi Al-Lu'lu'i Thiqatun Qala hadatsana Al-Qasim ibn Malik Al-Muzani Al-Kufi eh, Kharajalahu Syekhan dipakai oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Jurairi dari Abi Nadrah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian hadis selanjutnya hadis dari Anas bin Malik At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadatsana Muhammad ibn Bashar, qala hadatsana Mu'ad ibn Hisham, qala hadatsani Abi ya, an Qatada an Anas bin Malik. Ya, Muhammad ibn Bashar yaitu Bundar kalau sana Hanad ibn Hisham. Tidak ada keterangannya. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Abu Juhaifah. Abu Juhaifah. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Mahmud ibn Ghailan, Kalau hadasana Abdul Razak. Kalau hadasana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifah dari ayahnya berarti Abu Juhaifa. Ya, tentang uh, akhbaruna Sufyan, Sufyan di sini ada yang mengatakan Sufyan Sauri, ada yang mengatakan Sufyan bin Uyainah. Dari Aun e, Ibn Abi Juhaifah an abihi dari ayahnya Abu Juhaifah as sohabi al Masur seorang sahabat yang terkenal. Nah, kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Al-Bara. Atau sebelumnya berkenaan dengan hadis Abu Juhaifah tentang kain berwarna hitam. Maka Sufyan mengatakan, aku berpendapat bahasanya itu adalah kain uh, habirah Iya, iya. Kain hibarah. Kain tersebut adalah kain hibarah. Oh, di sini dikatakan <coughs> Demikian yang disampaikan oleh Sufyan itu kain hibarah artinya kain yang bergaris-garis bukan merah murni. Demikian dikatakan Sufyan karena pendapat atau mazhabnya Sufyan Asauri adalah Hurmatul Ahmar Al-Bahti Al-Khalis. Ya, haramnya memakai kain yang merah yang polos. Ya, dan ini sebagaimana pendapat Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, Ghalata man dhanna, salahlah orang yang menganggap bahwasanya itu adalah kain merah murni. Ini adalah kain yang berwarna merah namanya dimaksud dengan hullah humra itu adalah kain Yaman yang bergaris-garis merah dicampur hitam. Karena merah yang murni itu dilarang oleh Nabi dengan larangan yang keras. Maka bagaimana mungkin uh, bahasanya pakai fayudun bin Nabi maka bagaimanakah bisa kita sangka Nabi memakai kain yang berwarna merah murni. Dan namun penulis buku ini Mawahib Muhammadiyah adalah seorang yang bermadhab syafi'i dan syafi'i membolehkan kain syafi'iyah membolehkan kain berwarna merah. Maka perkataan Ibnul Qayyim disanggah dengan mengatakan bahwa golat. Perkataan Ibnul Qayyim ini keliru. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan keliru orang yang menyangka kalau itu kain murni. Ditanggapi oleh Syafi'iyah yang membolehkan kain merah untuk laki-laki. Ibnul Qayyim keliru. Nah, Jumlatu uh, al-hulati alama zakarahu karena hulah dengan pengertian yang disebutkan oleh Qayyim itu semata-mata klaim. Kemudian larangan memakai kain yang diwarnai dengan za'faron ya, yang masukkan warna merah nah, itu karena serupa dengan perempuan bukan karena merahnya sehingga kalau pakai sudut pandang Syafi'iyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian merah dan murni merah murni. Padahal Nabi melarangnya untuk menunjukkan bolehnya. Sehingga larangan pakai kain berwarna merah itu litanzih, makroh yang murni makroh. Bukan eh, bukan haram. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya e, pakai pakaian berwarna merah polos itu ya, menurut penulis mawahid Muhammadiyah ya, hukumnya makro gabungan antara Nabi melarang pakaian berwarna merah ditambah realitanya Nabi pakai pakaian berwarna merah maka dikompromikan dengan itu hukumnya makro ada juga kompromi yang ditawarkan oleh Ibnul Qayyim itu merahnya adalah merah yang tidak polos mengikuti madhabnya Sufyan Sauri atau Sufyan bin Uyainah. <coughs> Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari sahabat Al-Bara Al-Bukhari eh, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ali ibn Khashram qala hadasana Isa ibn Yunus an Israel an Abi Ishaq an Al-Bara ibn Azib radallahu anhu Ali ibn Khashram, bacanya seperti Ja'far, Al-Maruzi Al-Hafid. Dasana Isa ibn Yunus. Ibn Abi Ishaq Asabi'i Al-Hamdani Al-Kufi Thiqatun Ma'munun. Dia anaknya Abu Ishaq Asabi'i. Dari Israel bin Yusuf. Israel bin Yusuf ini saudaranya Isa di atas. maka Akbar Minhu. Dan ini adalah kakaknya. Ini. Maka ada Isa bin Yusuf, ada Israfil bin Yusuf. Isra, uh, eh, Israel bin Yusuf itu kakaknya Isa bin Yusuf. Dari Abu Ishak As-Sabi'i. Ya, dan ini berarti dari kakeknya. Karena Isa bin Yusuf bin Abi Ishak As-Sabi'i. Berarti cucu dari mengambil hadis dari kakeknya. Anil Bara ibn Azib dari Al Bara ibn Azib. Kemudian uh, hadis dari Abu Rum, Rumsah, Rumsah, Rimsah. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar, qal hadasana Abdurrahman ibn Mahdi, qal hadasana Ubaidillah ibn Iyad an abihi an abi Rimsah. Yeah. Muhammad bin Bashar yaitu Bundar yeah. akbarona akhbarana Abdurrahman ibn Mahdi, akhbarana Abdullah ibn Iyad Ibn Laqid As-Sadusi Sadukun eh, beliau perawi yang saduk dari ayahnya dari Abu Rimsah yang nama aslinya adalah Rifa'ah ini telah kita singgung di hadis yang lewat kemudian hadis selanjutnya dari Qailah binti Makhomah At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Abd ibn Humaid kalau hadasana Hasan Affan ibn Muslim kal hadatsana Abdullah ibn Hasan al-Ambari an jaddataihi uh, Duhaibah dan Ulaibah dari Qailah binti Makhomah. ya, Abad ibn Humaid kalau akhbarana Affan ibn Muslim al-Bahili al-Basri dari akhbarana Abdullah ibn Hasan al-Ambari Abu Junaid at-Tamimi dari dua neneknya dari Kailah binti Makhomah. Ya Ulayyah uh, ya, tadi Ulaibah Ulaibah nama aslinya adalah Harmalah ibn Abdullah ibn Iyas. Eh, Nah, kemudian Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas, Tirmidzi mengatakan hadasan Qutaibah ibn Sa'id Qala hadatsana Bishr ibn Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khusaim an Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas. Ya, maka dari Kutaiba ibn Sa'id kalau hadatsana Bishr ibn Fadl kemudian dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Tidak ada keterangan khususnya. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Samurah ibn Jundab At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Muhammad ibn Bashar. Qala hadasana Abdurrahman ibn Mahdi, qala hadasana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit dari Maimun ibn Abi Syabib dari Samurah bin Jundub radallahu anhu. Ya, Muhammad ibn Bashar al-Bundar dari Abdurrahman ibn Mahdi dari Sufyan Qil ada yang mengatakan bahasa Sufyan di sini Sufyan ibn Uyainah. Meskipun ada yang mengatakan bahasanya jika disebut Sufyan saja pada dasarnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dari Habib, Habib bacanya seperti Badi, Habib ibn Abi Sabit. Nama aslinya adalah Qais. Dari Maimun ibn Abi Syabib. Dari Samurah ibn Jundab. Samurah ibn Jundab kunyahnya adalah Abu Abdurrahman seorang sahabat yang mulia azimul amanah yang sangat amanah Kemudian hadis dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Ahmad ibn Mani, qal hadasana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah, qal hadasana Abi dari Mus'ab ibn Syaibah dari Safiyah binti Syaibah dari Aisyah radallahu anha. Ya, Ahmad ibn Mani qal akhbarana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah al-Hamdani al-Kufi yang nama aslinya adalah Khalid. Kalau akhbarona abi dari ayahku yaitu Zakaria dari Mus'ab ibn Abi e, Syaibah ya, an Safiyah binti Syaibah dari ibunda Aisyah radhiallahu anha. Ada keterangan khususnya. Kemudian hadis yang terakhir di bab pakaian At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Yusuf ibn Isa qal hadatsana Waqi' qal hadatsana Yunus ibn Abi Ishaq dari ayahnya Abu Ishaq As-Sabi'i dari Sya'bi dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah dari ayahnya Al-Mughirah bin Syu'bah dari ayahnya dari Sya'bi nama asli Sya'bi adalah Amir ibn Sarahbil Fakihun masyhurun min kibari tabi'in. Tabi'in besar. Beliau dan besar dan tidaknya tabi'in itu banyak dan tidaknya sahabat yang ditemui. Subah ini ketemu dan mengambil hadis dari 500 sahabat. dari Urwah bin uh, <coughs> dari Urwah ibn Mughirah ibn Syu'bah al-Thaqafi al-Kufi Sekoton ya, dari ayahnya Mughirah seorang sahabat yang terkenal yang beliau adalah di antara sahabat yang banyak berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai jubah rumiyah, aifis safar. Ya, dan ini terkejadian saat safar. Kalau para ulama mengatakan karena dalika fi tabuk. Ini adalah Nabi memakai jubah rumiyah ini ketika perang tabuk. Ini jubah rumiyah. <coughs> Eh, dan demikian mayoritas riwayat mengatakan yang dipakai adalah jubah rumiyah. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibn Hajar, namun ada juga yang mengatakan jubah Syamia. Nah, ada versi yang lain mengatakan itu jubah dari Syam. Namun ini tidak kontradiktif. Kenapa? Karena negeri Syam ketika itu adalah bagian dari Romawi. Kenapa disebut umiyah atau syamiyah? niha min amali ahlihi. Karena itu dibuat oleh orang Romawi atau orang Syam. Ay, au malabisihim. Atau itu adalah jubah khas gaya mereka. Ya, kemudian maka di uh, di sini sampaikan di Mawahib Muhammadiyah ada fawaid hadis, wafil hadis, anal asla fi siyab atau hara. rasanya hukum asal Ya, hukum asal dari pakaian adalah suci wa ingkanat min nasil kufar. Meskipun itu ditenun dan dibuat diproduksi oleh orang kafir ya, Romawi ya, uh, Romawi atau Syam dan Syam ketika itu Romawi adalah Nasrani. Meskipun ini buatan orang Nasrani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolak untuk memakainya. Padahal Nabi tahu kalau pakaian ini diimpor, julibat didatangkan dari Romawi. Nah, kemudian tentang uh, kita lanjutkan dengan sedikit tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hadis yang ada di bab yang kesembilan. <coughs> ya, hadis yang ke-71 dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengatakan kami berada di dekat Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah memakai dua kain mumasyakani. Mumasyakani artinya memiliki banyak warna atau memiliki banyak garis. Ya, min katan dari katan, ya dari pohon rami. Fatamah khato, maka beliau membuang ingus. Fi ahadima di salah satu kainnya. Ya, ada kotoran dari hidungnya dan beliau buang di situ. Setelah itu beliau mengatakan, bah bah Abu Hurairah buang ingus di kain rami katan. Lakat ra'aituni sungguh aku ingat ra'aituni itu artinya aku ingat. Aku melihat diriku. Ya, kalau terjemah kakunya ra'aituni aku melihat diriku sendiri. Terjemah bebasnya aku ingat. Wa inilah akhiru sungguh aku tersungkur. Tersungkur jatuh di tempat di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumah Aisyah. Marsyian alayya karena pingsan. Maka datanglah orang yang datang dan dia injakkan kakinya di leherku. Kenapa? Ya dia berpandangan bahasanya aku senting. Wama bi jununun dan aku tidak senting. Wama huwa ilal ju tidaklah aku pingsan kecuali gara-gara lapar. Hadis ini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari. Demikian juga dilihatkan oleh At-Tirmidhi di jamiknya. Penjelasannya, dua kain mumasyakon artinya terdapat padanya banyak warna dan banyak garis. Ya, maka kemudian dia mengatakan bah-bah Abu Hurairah buang ingus di kain yang bagus. Akhirnya maka hal ini mengingatkan Abu Hurairah dengan keadaannya di masa silam Lalu dia bandingkan dengan keadaannya sekarang. Bahasanya Abu Hurairah di, pada satu hari istadabi alju sangat kelaparan. Dan dia tidak mendapatkan makanan yang bisa untuk memberikan asupan untuk badannya dan memenuhi kebutuhannya. Sampai-sampai akhoda mulailah dia ia telawa miring-miring di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minaljuk karena lapar miring-miring tersebut kemudian artinya akhirnya yursha alai jatuh dalam keadaan pingsan. Miring-miring kemudian akhirnya jatuh pingsan. Fayudhanu man yarahu maka orang yang melihatnya yang melihat dia miring-miring mengira lima bi min, ini karena dia gila. Wa huwa ila sidatul ju padahal tidak ada yang terjadi kecuali karena lapar yang akut. Allah yajituhu yang dia jumpai itu dulu. Wa idahu al-yaum dan tiba-tiba beliau hari ini dan ketika itu beliau jadi gubernur. Beliau jadi gubernur di zaman Umar. Ya, gubernur di zaman Umar. Dulu orang yang pingsan karena kelaparan, sekarang sudah duduk di kursi mewah. Jadi gubernur, buang ingus ada di kain yang bagus. Ya, alai kata, alai kata dan memakai kain dari katan dari pohon ya, katan ya tamakhatu fihi dan uh, itu dipakai untuk buang ingus. Ya. Maka At-Tirmidzi membawakan asal ini untuk menjelaskan sedikit keadaan yang dialami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nanti akan datang Fitar Jama' Al-Qadimah di judul bab berikutnya penjelasan tambahan keadaan ini dan idahun dan penjelasan lebih lanjut untuk hal ini. Ada salah satu sahabat yang mengikatkan batu di perutnya karena kelaparan. Ada juga yang sampai memakan daun pepohonan. Min syiddatil ju' ya, karena demikian laparnya. Kemudian uh, Hadis yang kedua di bab ini hadis yang terakhir dari Malik bin Dinar dia mengatakan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang karena makan roti sekalipun atau karena makan daging illa ala dofafin. Malik kemudian Malik bin Dinar kemudian mengatakan aku bertanya kepada salah satu orang Badui apa sih makna dofaf? Badui tersebut mengatakan yaitu makan rame-rame banyak orang. Ya, maka maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan roti murni roti kemudian sampai kenyang atau daging sendirian sampai kenyang ila alat dofafin kecuali alat dofa yaitu rami-rami. Artinya dalam keadaan ini baru Nabi pernah kenyang makan roti atau daging. Tentang makna dofaf, Malik bin Dinar mengatakan kalau dia bertanya pada orang Badui dan dijawab, ayatana wala ma'annas makan dengan bersama banyak orang. Artinya ila ayakula ma'annas. Nabi tidak pernah kenyang dalam keadaan demikian kecuali ketika makan bersama banyak orang. tidak akan datang di bab yang tadi telah disinggung. Kutipan penulis dari gurunya Abdullah ibn Abdurrahman beliau mengatakan, Waqala ba'duhum sebagian ulama menjelaskan dofaf artinya adalah kasratul aidi banyaknya tangan. Ai illa idza kasrat al aidi ala ta'am sehingga Nabi tidaklah kenyang dengan roti atau daging kecuali ketika banyak tangan pada satu makanan. Dan banyaknya tangan pada makanan itu adalah bagian dari keberkahan makanan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang dikutip oleh Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Jika terkumpul dalam satu makanan empat hal, maka sempurnalah keberkahannya. Yang pertama disebutkan nama Allah di awal makan kemudian memuji Allah di akhir makan, banyaknya tangan, kemudian makanan tersebut adalah makanan yang halal. Maka itulah makanan yang sempurna keberkahannya. Dan kita akhir dengan baca sanatnya. Ya, At-Tirmidzi Rahimullah taala mengatakan hadasana Kutaiba ibn Sa'id Kalau hadasana Hamad ibn Zaid dari Ayub dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah. <coughs> dari Hamad ibn Zaid ibn Dirham bin Ismail. Dari Ayub, yaitu Ayub as sakhtiani Sakhtiani itu sinnya di fathah. Ya, berarti bukan sikh, namun sah. Ya, banyak yang nulis sikhtiyani. Namun yang benar, bifatis sin. Sinnya di fathah, berarti sakhtiani. <coughs> Nisbah ke sakhtiyan, Iya, iya. Ayub As-Sakhtiyani itu diambil dari kata-kata Sakhtian. Apa itu Sakhtian? Al-Julud as Kulit. Kulit yang bersih. Kenapa beliau disebut Sakhtiani? Likauniha karena ya'maluha. Karena beliau kerja bikin kulit. Pengkrajin kulit. Atau ya yabi'uha. Beliau penjual kulit. Ini, maka beliau disebut Sakhtiani karena jualan kulit atau jadi pengkrajin kulit dari Muhammad bin Sirin al-Basri bekas budaknya Anas bin Malik dari aku berada di dekat Abu Hurairah. Fatama khata e, eh, artinya istingsar beliau istingsar mengeluarkan dari hidung maka keluarlah makhab. Wawa mayasul anfi itulah kotoran yang keluar dari hidung. dan bah bah bah bah itu adalah kalimatun tuqalu inda ridha bisyai adalah kata-kata yang diucapkan ketika senang dengan sesuatu dan gembira dengan sesuatu. Wadzahir anal murad biha namun adzahir yang dimaksudkan dengan bah bah adalah at taajub adalah keheranan wal istighab dan menganggap aneh. Ini kain bagus itu untuk tempat buang ingus. Eh, wajudalalah hadis ini, apa hubungan hadis ini dengan kehidupan Nabi? Maka ingat Abu Hurairah itu Al-Sufa. Yang mereka ini sumber makannya adalah pemberian Nabi. Maka di sini di Mawahib Jaliyah lebih gamblang. Wajudalalah hadis ini tentang sempitnya penghidupan Nabi adalah e, e, sempurnanya kedermawanan Nabi dan kasih sayang Nabi Yujibu mengharuskan kalau Nabi punya sesuatu, Nabi tidak mungkin membiarkan Abu Hurairah dalam keadaan kelaparan. Sampai dalam kondisi derajat jatuh pingsan karena sangat lapar. Lebih-lebih lagi, Abu Hurairah adalah ahlu sufah. Yang ahlu sufah ini statusnya adalah tamu dan tetangga Nabi. Dan Nabi sangat peduli dengan keadaan ahlu sufah. Semaksimal mungkin. Sampai-sampai ya. Eh, kalau Nabi punya makanan, ya, Nabi akan berikan pada Alu Sufa. Sampai kemudian pingsan ini berarti Nabi tidak punya apa-apa. Berarti Nabi tidak punya apa-apa yang bisa diberikan pada Alu sufa. Jika ada pasti ada yang dikirimkan ke Alu sufa. Kemudian hadis yang kedua Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar ini adalah min di tabi'in termasuk tabi'in sehingga di sini mursal. Karena rawinya yaitu Malik bin Dinar tidak menyampaikan siapa perantara dia dengan Nabi Maka di sana dikatakan uh, Tirmidzi mengatakan hadasan Qutaibah qala hadasan Ja'far bin Sulaiman ad dari Malik bin Dinar. ad atau Dubai matmumah dibaca doma e, eh, muahadah maftuhah pemuhmalah dubai <clears throat> nisbah kepada kabilah Bani Dobi'ah Dubai'ah seperti bacanya juhaina <clears throat> dari Malik bin Dinar Asyami yeah. Nah demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.